Alhamdulillah pada malam hari ini pada hari Rabu malam Kamis pada tanggal 1 Syaban tahun 1441 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 25 Maret tahun 2020. Alhamdulillah kita masih diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Uddatus Sabirin wa Dhakhiratus Syakirin karya Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah rahmatullahi taala alaihi Dan pada malam hari ini kita memasuki bab yang keempat. Kata beliau rahimahullah ta'ala. في الفرق بين الصبر والتصبر والاستبار والمصابرة perbedaan antara kata as-sabr dan at-tasabbur dan al-istibar serta al-musabarah ini empat istilah yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim dan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang seluruhnya berkaitan dengan kesabaran. Apa perbedaan antara setiap dari kata-kata ini? As-sabr, at-tasabbur, istibar, dan musabarah. Kata beliau, فَإِنْ حَبَسَ نَفْسَهُ وَمَنَعَهَا عَنْ إِجَابَةِ دَاعِ مَا لَا يَحْسُنُ إِنْ كَانَ خُلُقًا وَمَلَكَةً سُمِّيَ صَبْرًا apabila dia mencegah dirinya menahan dirinya dari menjawab dorongan dan ajakan sesuatu yang tidak baik, apabila itu menjadi akhlak dia dan menjadi tabiat dia, maka itulah yang disebut sabar. Itulah yang disebut as-sabru, sabar. Artinya itu sudah menjadi tabiat dia. Menjadi akhlak dia, malakah. Ketika ada yang mengajak dia untuk melakukan keburukan baik dari kalangan syaitan, jin atau syaitan manusia lalu kemudian dia bersabar untuk tidak mengikuti ajakan itu maka itulah yang disebut as-sabr وإن كان يتكلف وتمرن وإن كان بتكلف وتمرن وتجرع لمرارته سمي تصبرا dan apabila dia melakukan dengan sekuat tenaga, dia berusaha melatih diri dan dia berupaya menghadapi sesuatu yang berat, yang pahit, untuk senantiasa bersabar. Jadi dia ingin bersabar tapi penuh beban. Dia melakukannya dengan beban, dengan melatih diri, membiasakan diri meskipun terasa berat, maka itulah yang disebut tasabur. Disebut tasabur orang yang berupaya menyabarkan dirinya. Dan kebanyakan bentuk tafa'ul tafa'ala tafa'alu, tafa'ulan itu kaitannya dengan sesuatu yang dia membebani diri. Dia memiliki upaya yang keras untuk memilikinya. Seperti misalnya at-tahallum. At-tahallum itu artinya dia berupaya untuk menjadikan dirinya sebagai orang yang e, tidak tergesa-gesa di dalam menyikapi sesuatu. At-tasyajju' dari kata syuja' adalah seorang yang melatih dirinya untuk bisa berani. Asalnya dia tidak memiliki tabiat tersebut. Namun dia melatih diri. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadis muttafaqun alaih dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa may yatasabbar Allah Barang siapa yang mengupayakan pada dirinya bersungguh-sungguh untuk bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala menolong dia untuk menjadi seorang yang sabar. Dalam artian asalnya dia tidak memiliki sifat kesabaran. Tapi dengan berusaha, dengan melatih diri, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberi kemudahan kepadanya. Akhirnya dia memiliki kesabaran itu. Nah inilah yang disebut tasabur. Orang yang asalnya tidak memiliki sifat tersebut, namun dia berupaya. Nah, dalam hal ini Ma'asyiral muslimin rahimakumullah terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Apakah memungkinkan akhlak seseorang itu berubah? Mungkinkah Apakah memungkinkan bagi seorang yang sebelumnya dia tidak memiliki perangai tersebut? dia tidak memiliki akhlak itu, dia tidak memiliki tabiat tersebut, lalu karena dia berupaya, pada akhirnya dia memilikinya. Nah, di sini ada dua pendapat dari para ulama. Ada sebagian mengatakan bahwa akhlak itu satu macam. Tidak akan berubah dari seseorang selama-lamanya. Kalau memang dia tabiatnya itu seorang yang tidak memiliki kesabaran, maka selamanya seperti itu. Tidak akan pernah terjadi perubahan. Alasan mereka bahwa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan seseorang dengan ciptaan yang telah Allah tetapkan dia sebagai lelaki atau dia sebagai wanita dengan bentuk tubuh yang telah diciptakan, maka demikian pula akhlak. Kata mereka, maka akhlak pun tidak ada perubahan dari seorang. Sebagaimana telah ditetapkannya rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana telah ditetapkannya ajal. Jadi dalam pandangan pendapat yang pertama ini tidak ada perubahan. Pendapat yang kedua mengatakan tidak memungkinkan bagi seseorang untuk memiliki satu tabiat, satu akhlak yang sebelumnya dia tidak miliki. Yang sebelumnya dia tidak memilikinya. Sebagaimana halnya sebelumnya seorang itu bodoh misalnya, maka dengan belajar, belajar, belajar, akhirnya dia menjadi pintar. Demikian pula sifat hilm, kelembutan. Karena dia berupaya terus melatih diri, akhirnya dia pun itu menjadi akhlaknya, menjadi tabiatnya. Seorang yang mungkin sebelumnya dia kikir, lalu kemudian dia berupaya untuk melatih diri, membiasakan dirinya untuk menjadi dermawan. Maka akhirnya sifat dermawan itu menjadi akhlaknya dia. Demikian pula dalam hal keberanian. Sebelumnya dia tidak memiliki sifat tersebut. Lalu kemudian dengan melatih diri maka Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepadanya sehingga dia menjadi pemberani dan seterusnya dan mereka mengatakan al-muzawalatu tu'til malakat bahwa melatih diri, membiasakan diri terhadap sesuatu itu akan menjadikan itu sebagai akhlaknya, sebagai perangainya. Oleh karena itu, secara realita kita melihat kadang-kadang ada sebagian orang itu terjadi perubahan pada dirinya yang sebelumnya dikenal akhlaknya buruk suka memzalimi orang lain kemudian tiba-tiba terjadi perubahan dia berubah dia bertaubat dia memperbaiki diri ya Meskipun asalnya dia berat untuk melatih. Untuk memindahkan dari satu tabiat kepada tabiat yang lain, butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Namun dia bersungguh-sungguh dan melatih dirinya. Akhirnya terjadi perubahan pada akhlak. Sehingga uh, yang zahir ini yang yang yang benar bahwa mungkin akhlak tersebut, tersebut bisa berubah memungkinkan. Ya. Oleh karena itu, pendapat yang kedua ini mengatakan fa naqlu tabai an muqtadayatiha ghairu mustahil. Bahwa memindahkan atau merubah sebuah tabiat dari kebiasaan lama itu bukanlah satu hal yang mustahil. Ya. Dia melatih dirinya, mungkin juga lingkungan memberi perubahan, lingkungan memberi bantuan yang membantu dia untuk merubah tabiat tersebut. Kalau lingkungannya itu baik maka dia mungkin akan menjadi baik. Kalau lingkungannya itu buruk mungkin akan menjadi buruk. Pertemanan demikian pula menyebabkan terjadinya perubahan. Ghaira an hadza al-intiqala قد يكون ضعيفا فيعود العبد إلى طبعه بأدنى باعث hanya saja kata beliau bahwa memindahkan atau merubah tabiat ini kadang-kadang lemah perubahannya itu lemah sehingga boleh jadi ketika ada pendorong yang mengembalikan dia kepada tabiat pertama maka dia langsung kembali kepada tabiat dulunya tabiat asalnya Ya, karena perpindahannya lemah. Sementara hal-hal yang mendukung untuk kembali kepada tabiat sebelumnya itu kuat. وقد yakunu قويا ولكن lam ينتقل الطبع انتقالا تاما فقد يعود ya'udu ila tab'ihi قوي الباعث واشتد washtadda. Dan boleh jadi perubahan tabiat itu kuat. Akan tetapi perpindahan atau perubahan tabiat itu belum sempurna. Belum matang. Sehingga ketika ada pendorong yang kuat untuk mengembalikan dia kepada tabiat pertama, maka kembali lagi dia. Kembali lagi dia. Waqad yastahkimul intiqalu bihaitsu yastahdithu sahibuhu tab'an thaniyan namun boleh jadi pula perubahan tabiat itu benar-benar menjadi kokoh di mana pemiliknya telah berpindah secara totalitas dari tabiat sebelumnya maka yang seperti ini kata beliau dia bisa dikatakan tidak akan kembali kepada kebiasaan yang pertama. Ya. Yang jelas seorang ingin melakukan perubahan tabiat, perubahan akhlak dari keburukan kepada tabiat yang baik. Yang pertama dibutuhkan perjuangan. Melatih diri, membiasakan diri. Kemudian pertemanan, persahabatan demikian pula. Teman itu mendorong seseorang untuk bisa memperbaiki dirinya, lingkungannya demikian pula. Dan yang terpenting dari itu semua adalah pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal yang telah memberi taufik kepadanya untuk bisa melakukan perubahan dari tabiat yang buruk menjadi tabiat yang baik. Jadi ini yang dimaksud at-tasabbur. Mungkin sewaktu-waktu kita mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa may yatasabbar yusabbirhu Allah." Barang siapa yang yatasabbar, maksudnya dia melatih dirinya dengan penuh upaya. Meskipun dia merasa berat, tapi dia terus melatih dirinya untuk bersabar. Maka Allah Jalla wa'ala memberikan kepadanya sifat sabar tersebut yakni Allahu Jalla wa Ala menolongnya dan membantunya. Nah, kemudian istilah yang ketiga istibar. Al-istibar. Kata al-istibar itu disebutkan di dalam Al-Quranul Karim dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taha ayat yang ke-132 wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha wa'mur ahlaka bis salati Perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Wastabir alaiha. Dan bersabarlah kamu di dalam memerintahkan keluargamu agar mereka terus menegakkan sholat. Nah di situ wastabir dari kata istibar. Ada penambahan ta dan alif. istabarah asal wazannya dari ifta'ala yafta'ilu kata beliau istibar ablagu minat tasabbur istibar itu lebih tinggi lagi daripada at-tasabbur jadi tasabbur itu adalah yang telah kita sebutkan tadi upaya untuk melatih diri agar menjadi orang yang bersabar. Itu permulaan. Tasabur itu permulaan untuk melatih diri. Di atasnya itu istibar. Ya. Sehingga apabila seorang terus melatih kesabaran, terus melatih kesabaran, terus dia berupaya, berupaya, berupaya. Nah, maka disitulah dia disebut istibar. Dia telah melakukan istibar. Kalau sudah berkali-kali. <clears throat> Sama dengan at-takassub dan iktisab. Takassub itu adalah berupaya untuk terus berupaya untuk menghasilkan apa yang dia inginkan. Apabila telah berulang-ulang maka menjadi iktisab. Dari sini kita memahami bahwa firman Allah Subhanahu wa taala yang kita sebutkan tadi, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk salat wastabir. Allah Azza wa Jalla tidak mengatakan wasbir. Kalau sabar sabarnya tingkatan yang ringan. Tapi wastabir. Wastabir artinya engkau harus memiliki tingkat kesabaran yang sangat tinggi dengan terus berulang-ulang sabar kamu di dalam mengajak dalam memerintahkan keluargamu agar mereka terus menegakkan sholat. Kalau hari ini dia masih ngeyel, terus berupaya, terus sabar di dalam mengajaknya. Jangan bosan-bosan untuk terus mengajak keluargamu agar menjadi ahlus salah, orang yang senantiasa menegakkan salat. Itu makna il al-istibar. Lalu istilah yang keempat, al-musabarah. Al-musabarah dari bentuk mufa'alah. Kalau al-musabarah ini bentuk mufa'alah itu seringkali ada ada lawannya gitu. Kalau disebut al-mudarabah dari kata daraba. Daraba memukul. Kalau al-mudarabah itu ada lawan untuk memukul. Ya. Muqatalah, qital. Berperang, ada lawan yang diperangi gitu. Jadi mesti ada lawannya. Al-musyatamah dari asyatam. Mencela. Ya berarti ada lawannya. Dia saling mencela. Maka al-musabarah yang dimaksud adalah berupaya untuk menjadi orang yang lebih sabar daripada lawannya. Itu makna al-musabarah. Dan itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al Imran pada ayat yang ke-200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Ayat yang paling terakhir dari surah Ali Imran. Wahai orang-orang yang beriman, isbiru, sabar kalian. Wasabiru. Nah, sabiru dari al-musabarah. Sabara yusabiru musabaratan. Maka musabarah di sini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa hendaknya kalian harus memiliki kesabaran. Sebagaimana musuh kalian juga bersabar. Kalian harus lebih bersabar dalam menghadapi mereka warabitu ya, ini ribat kokoh untuk senantiasa tetap memiliki kesabaran di dalam menghadapi musuh tersebut. Terkadang seorang dia sabar, seorang hamba memiliki kesabaran, tapi dia tidak lebih ber, memiliki kesabaran ketika menghadapi musuh. Dia sabar dalam hal yang lain. Dia punya sifat sabar. Tapi dia tidak mampu mengalahkan kesabaran musuh. Berarti dia sabir tapi tidak musabir. Dan terkadang seorang bersabar, dia juga musabarah dalam menghadapi musuh. Dia bisa. Akan tetapi dia tidak ribat, murabatah dia tidak kokoh, dia tidak istiqamah di atas kesabarannya dan bersabarnya di dalam menghadapi musuh. Dia bersabar, dia musabar, tapi tidak murabatah, tidak rabitu seperti, seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kata beliau terkadang seorang pun memiliki tiga sifat ini dia sabar, dia musabarah, dia ribat. Namun dia melakukan itu bukan karena takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun karena tujuan yang lain. Mungkin karena ria. Mungkin karena ingin mendapatkan sanjungan. Dan yang lainnya. Maka kata beliau, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan bahwa kunci kemenangan dari itu semua adalah taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, isbiru, sabar kalian wasabiru hendaknya kalian lebih bersabar dalam menghadapi musuh kalian warabitu dan istiqomah, kokoh kalian di dalam kesabaran kalian itu wattaqullah nah, ini intinya hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa Allah itulah yang akan menjadi kunci kemenangan Seorang bisa bersabar tanpa takwa. Tanpa takwa Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang menjadi inti kemenangan yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla la'allakum tuflihun agar kalian menjadi hamba-hamba Allah yang meraih kemenangan apabila kalian memiliki takwa Allah tabaraka wa ta'ala maka dengan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala itulah yang akan membawa kalian kepada kemenangan takwa itulah yang menjadi inti maka dengan bersabar dan dengan yakin sebagaimana yang telah kita terangkan sebelumnya maka seorang akan meraih kepemimpinan, kemuliaan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini. Sabar di dalam menghadapi cobaan. Dan yakinkan bahwa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi cobaan, dalam menghadapi ujian, dialah yang akan meraih kemenangan dialah yang akan meraih keberuntungan hidup di dunia demikian pula di akhirat hadapi seluruhnya dengan taqwa Allah subhanahu wa ta'ala hadapi dengan taqwa Allah jalla wa ala ada sesuatu kembali kepada Allah ada sebuah ujian kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada cobaan yang menimpa. Kembali kepada Allah. Bertakwa kepada Allah. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan jalan keluar dari problem yang dihadapinya. Dan Allah memberikan rezeki dari arah yang dia tidak menyangka. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Azza wa menjadikan urusannya itu mudah. Hadapi dengan takwa Allah. Termasuk apa yang kita hadapi pada hari-hari ini menyebarnya wabah virus COVID-19. Hadapi dengan sabar. Hadapi dengan takwa Allah. Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah solusi terbaik. Ujian pasti akan menimpa hamba-hambanya. Hal itu untuk memisahkan antara yang baik dan yang buruk, yang saleh dan yang taleh. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Walakad fatanna alladhina min qablihim. Fala ya'lamanna allahu alladhina sadaku wala ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia itu menyangka mereka dibiarkan begitu saja mengatakan kami adalah orang-orang mukmin. Sementara mereka belum lagi mendapatkan cobaan, belum lagi mendapatkan ujian. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Sehingga Allah Azza wa Jal mengetahui siapa yang jujur dengan keimanannya. Dan siapa yang berdusta. Wabah virus ini bagian dari cobaan Allah. Wabah virus ini bagian dari tentara Allah, jundun min junudillah. Subhanahu wa ta'ala. Yang Allah Azza wa Jal menjadikan itu sebagai tamhis penyaring di antara hamba-hambanya seorang mukmin ketika menghadapi itu maka dia menghadapinya dengan penuh kesabaran dan akibat dari kesabaran dan ketakwaannya dia pun akan meraih kemuliaan adapun yang tidak bersabar menghadapi sedikit dari ujian Allah Subhanahu wa taala maka dia goncang tidak memiliki kesabaran Goncang keimanannya, goncang jiwanya. Akhirnya dia semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu menunjukkan bahwa dia bukanlah seorang mukmin yang hakiki. Seorang mukmin adalah seorang yang senantiasa berada di antara sifat sabar dan syukur sabar ketika menghadapi cobaan, bersyukur ketika meraih nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah wahai kaum muslimin bahwa dengan kesabaran dan kembali kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini semua akan berlalu. Dan ujian ini akan berakhir dengan kebaikan bagi kaum mukminin. Akan menambah keimanan mereka. Akan terangkat kedudukan dan derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yakini itu. Wal aqibatu lil muttaqin, akibat yang terbaik itu akan dirasakan oleh hamba-hambanya yang bertakwa. Semoga apa yang kita pelajari pada kajian kita di malam hari ini dari pembahasan Uddatus Sabirin wa Syakirin memberi manfaat kepada kita sekalian dan menambah keimanan kita dan keilmuan kita. Wallahu taala alamu bisawab. Saya kira ini semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.